الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له مركح نعم Maka yang semacam ini justru akan ditambah suatu musibah kepada musibah yang lainnya. Nah, suatu ujian kepada ujian yang lainnya. Maka sifat seorang mukmin hendaklah ketika dia mendapatkan ujian bersabar. Dikarenakan ini merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Allah mengatakan inna Rasulullah mengatakan inna Allah idha habba qauman ibtalahum Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu syuhud. Yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum maka Allah menguji mereka. Sehingga ujian yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang Allah berikan kepada kaum mukminin ini merupakan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa sih yang ridho? Maka Allah pun ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, Allah pun murka kepadanya. Nah, sehingga tidak ada pilihan yang lain bagi seorang mukmin. Ketika mendapatkan ujian-ujian, musibah-musibah, melainkan dia harus bersabar di atas semuanya. Nah, bahkan sampai di antara ulama, mereka menyebutkan tingkatan-tingkatan orang yang terkena musibah. Di antara mereka, ada yang murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan Allah kejam, menyatakan Allah zalim dan lain sebagainya. Yang mana ini haram hukumnya. Atau dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam ini diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya keadaan yang kedua. Ada juga yang dia bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang wajib. Yang wajib bagi seorang hamba tatkala mendapatkan ujian, cobaan, musibah hendaknya bersabar. Ada pula di antara kaum mukminin yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Dia ridho. Ridho terhadap cobaan, ujian yang Allah berikan kepadanya. Lapang dada menerimanya. Nah, dengan lapang dada menerima sepenuhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepadanya. Bahkan di antara kaum mukminin ada yang mempunyai tingkatan yang lebih lagi. Yaitu mereka yang bersyukur tatkala mendapatkan ujian, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatannya lebih tinggi tatkala mendapatkan ujian, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. dikarenakan dia yakin dengan ujian ini merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga dia teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ujian ini, musibah-musibah ini sebagai penghapus dosa. Kini dia bersyukur, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan sakit, ketika ditanya oleh sahabatnya, "Bagaimana keadaan wahai Rasulullah?" Rasul menjawab Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya musibah, ujian kepada kita. Mudah-mudahan ini semua sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Ini dikatakan hamba yang paling tinggi mendapatkan ujian, cobaan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang sekali hamba yang semacam ini. Kebanyakan manusia mereka murka, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka tidak kuat menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, bahkan sedikit sekali hamba yang sabar lebih sedikit lagi, hamba yang rela. Bahkan lebih sedikit lagi, hamba yang bersyukur tatkala mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa qalilum min ibadi syakur dan sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Sedikit. Hamba awal bersyukur kepada sedikit sekali. Nah, itu semuanya dikatakan syaitan. Iblis la'anahullah dan juga antek-anteknya mereka senantiasa mengganggu manusia supaya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfahum wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد أكثرهم شاكرين mengatakan iblis dikarenakan engkau telah menyesatkan aku telah mengusir aku aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ini janjinya iblis. Akan menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. ثم la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Kemudian sungguh akan aku datangi mereka. Datangi manusia dari arah depan mereka, dari arah arah belakang mereka, samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aksharuhum sakidin Tujuannya engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Nah, sehingga dengan berbagai macam cara supaya manusia bersyukur. Dengan berbagai macam cara, usaha supaya manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wa qalilum min ibadi syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Dikarenakan tadi banyak sekali godaan-godaan syaitan, iblis Allah mengganggu terus manusia supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan untuk keadaan seorang hamba. Baik ditimpa musibah. Ataupun mendapatkan kesenangan. Ini baik semuanya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Ajaban li abdul mu'min, anna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarwa syakaru fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ Mengherankan perkaranya bagi seorang mukmin. Semua perkaranya baik. Apabila ditimpa kesenangan dia bersyukur. Dan ini baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, kemudaratan, maka dia bersabar. Dan ini juga baik baginya. Ini keadaan seorang mukmin. Nah, tidak lepas daripada syukur dan sabar. Mendapatkan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan musibah, dia bersabar. Bahkan lebih tingkatan lebih tinggi lagi, dia bersyukur di atas musibah-musibahnya. Walaupun mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan seorang mukmin. Semua keadaannya baik. Walaupun ditimpa kesenangan, walaupun ditimpa kemudaratan, bahaya, musibah, tetap semuanya baik. Nah, maka ada khilaf di antara ulama mana yang lebih afdal? Seorang yang kaya bersyukur ataukah seorang miskin yang bersabar? Nah, sebagian ada yang mengatakan yang pertama yang kaya bersyukur lebih afdal daripada yang miskin bersabar. Nah, mereka mengatakan, dikatakan orang miskin, tidak ada pilihan yang lain kecuali bersabar. Katanya. Nah, sabar. Sebagai mereka yang mengatakan yang miskin lebih abdol daripada yang kaya. Yang miskin bersabar lebih abdol daripada yang kaya bersyukur. Nah, dikatakan dia dalam miskin, kemudian bersabar. Ini abdol sekali. Nah, dan sebagian ulama mengatakan kedua-duanya merupakan hamba-hamba yang afdol di antara kaum mukminin dan yang paling afdol ada yang paling bertakwa di antara mereka berdua. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Ini pendapat yang kuat. Nah, sehingga mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya memiliki keutamaan. Yang kaya bersyukur utama. Dan juga yang miskin bersabar memiliki keutamaan. Dan yang paling afdal lebih utama lagi yang paling bertakwa di antara mereka. Baik. Dan manusia yang paling besar ujiannya yaitu para anbiya. Nah, Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi وعدم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل Manusia yang paling besar ujiannya yaitu para ambia, para nabi. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Yang semisalnya dan semisalnya. Kalau kita lihat bagaimana sirah kisah al ambia kisah-kisah para nabi. Ujian mereka sungguh besar. Di antara mereka ada yang disertakan oleh kaumnya. Bahkan di antara mereka ada yang dihina dicaci maki oleh kaumnya. Bahkan ada yang sampai dibunuh, dilukai, dipukul, dilempari dan sebagainya. Ini mereka keadaan para ambiya. Nah, ujiannya sangat berat. Semal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Para sahabat, para ulama, yang mereka merupakan atau anbiya, pewaris para nabi. Mendapatkan ujian yang sangat besar luar biasa. Bagaimana ujian yang menimpa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Atau sebelumnya Imam Ahmad rahimahullahu taala ujiannya sangat besar. Nah, sampai dicaci, dimaki, bahkan dipukul tetap kokoh di atas keislaman. Tetap kokoh kokoh di atas tauhid. Nah, di atas kalimat yang hak, di atas kalimat yang benar. Ini mereka para anbiya. Nah, dan juga yang mengikutinya di antara para ulama. Ujian yang begitu besar yang menimpa mereka. Dan ujian ini bukan hanya keburukan saja. Bukan hanya kesengsaraan saja. Bahkan kesenangan pun ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan kejelekan wal khair dan kebaikan dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Kebaikan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba tersebut tatkala mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala begitu bermusibah kejelekan, keburukan, ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seorang hamba tatkala mendapatkan musibah atau kejelekan tersebut? Nah, apakah bersabar atau murka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan tatkala mendapat kesenangan, apakah dia bersyukur ataukah dia sombong, kufur nikmah? Nah, ini ujian semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para anbiya, para siddiqin, para suhada, dan juga para ulama, mereka tetap bersabar dari ujian semuanya. Adapun orang-orang munafik, nah, orang-orang munafik, mereka tidak bersabar dari ujian. Mereka tidak kokoh dalam keislaman. Nah, jika ada ujian kelihatan sekali. Mana di antara mereka yang munafik dan mana di antara mereka yang bersungguh-sungguh jujur dalam keislamannya. Nah, dan sabar ini mencakup tiga hal. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini merupakan butuh kesabaran di mana makna dari bahasa sabar habsud nafsi, menahan diri. Nah, dan saya istilah syariat dibagi menjadi tiga. Ada sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji dan ibadah yang lainnya merupakan tingkatan sabar yang paling tinggi. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar menjauhi khamar, menjauhi zina, menjauhi riba dan lain sebagainya. Dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan tingkatan daripada sabar. Dan perlu diketahui bahwasanya hidup di dunia tidak selamanya merasakan kenikmatan, kelezatan, kesenangan. Nah, akan tapi kadang-kadang mendapatkan cobaan, ujian, bahaya dan sebagainya. Dan itu telah berlaku kepada umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara mereka ada yang mendapatkan kesenangan dan juga mendapatkan kejelekan keburukan. Begitupun terjadi pada yang lainnya di antara manusia. Bahkan pasti seorang manusia mereka akan mendapatkan yang namanya senang dan juga akan mendapatkan yang namanya susah. Nah, tinggal bagaimana sifat seorang muslim di dalam menghadapi itu semua. Bagaimana sifat yang seharusnya tatkala susah dan bagaimana sifat yang seharusnya tatkala dia mendapatkan kesenangan. Kemudian yang ketiga, di antara unwan sa'adah, alamat kebahagiaan. Ila adnaba istaghfarah. Ketika dia melakukan dosa, dia beristighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, yang mana seorang hamba pasti dan pasti melakukan kesalahan. Hamba yang sempurna Bukanlah hamba yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sampai Rasul mengatakan kullu bani Adam khatta wa khairu khata'ina at-tawabun. Setiap bani Adam pasti dan pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang bersalah yaitu orang yang bertobat. Nah, sampai Rasul mengatakan setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis kursinya, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil wal nahar wa ana aghfiru dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan dosa pada malam hari dan di siang hari. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Nah, sekali lagi pasti seorang hamba dong kesalahan. Akan tapi bukan merupakan dalil untuk terus-menerus dalam kesalahan dan terus melaksanakan kemaksiatan. Dikarenakan Rasulullah pun mengatakan sebaik-baik yang bersalah, yang melakukan dosa, yaitu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 135 tentang keadaan hamba yang mukmin tatkala muncul darinya suatu dosa, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, fahishah, atau mereka menzalimi diri-diri mereka mereka ingat kepada Allah ingat kepada Allah dan juga mereka meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka dan tiadalah yang mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala ini seorang hamba mukmin yang soleh tatkala terjatuh kepada dosa sekitar teringat kepada Allah Subhanahu wa taala sekitar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Jangan dinanti-nantikan. Nah, badiru bil amal. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amalan. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Allah mengatakan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Jangan dinantikan bertobat. Khawatir. Kita belum bertobat. Kemudian nyawa sudah menjemput kita. Kita mati dalam keadaan dosa. Mempunyai dosa. yang akan dihisab di yaumil qiyamah. Nah, maka tentunya dalam masalah bertobat ini ada syarat-syaratnya. Ulama menyebutkan ada lima syarat di dalam bertobat. Yang pertama ikhlas. Dia bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua dia ada sifat an menyesali terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ada penyesalan misal sekali. Nah, dan juga saja ya ikhlas dia berhenti daripada kemaksiatan tersebut. Berhenti daripada kemaksiatan. Kalau seandainya kemaksiatan yang dilakukan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk berhentinya dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia tidak melakukan salat. Maka bentuk daripada taubatnya dia melakukan salat. Ansara melakukan keharuman. Maka bentuk tobatnya meninggalkan keharuman tersebut. Misalnya seorang di antara dosanya melakukan zina. Nah, minum khawar. Maka bentuk ikhla berhenti dari kemaksiatan tersebut, dia meninggalkannya jauh-jauh dan tidak mengulanginya lagi. Nah, dan syarat yang keempat, al-azm alla ya'uda ilaiha abada. Tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut selama-lamanya. Ada tekad yang kuat supaya tidak kembali kepada dosa-dosa yang telah dilakukan selama-lamanya. Nah, dan yang kelima, dia bertobat pada waktu diterimanya taubat. Bertobat pada waktu diterimanya taubat. Di mana waktu diterima taubat ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus bagi setiap orang. Ada punya umum sampai datangnya hari kiamat, sampai terbit matahari di arah barat. Nah, inilah waktu diterimanya taubat. Adapun ketika terbit matahari di arah barat, tegaknya hari kiamat sudah ditutup dengan taubat. Ini umum. Ada punya khusus setiap orang batas akhirnya tatkala ajal menjemputnya. Nah, sampai nyawa berada di tenggorokannya. Kemudian Allah mengatakan, "Innama taubah 'ala Allah lilladina ya'malu nasu bijahalah Summa yatubuna min qarib." Sesungguhnya taubat itu taubat kepada Allah bagi orang-orang yang melakukan kejelekan dikarenakan kebodohan kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Nah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinantikan. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang dijamin masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, Wallahi, inni la atubu, inni la astagfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksar min sab'ina marwah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Nah, lebih daripada 70 kali. Mengucapkan astagfirullah wa atubu ilahi, astagfirullah wa atubu ilahi. Rasulullah SAW. Padahal telah pun dosa dosanya Akan tapi bersemangat. Terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih-lebih lagi kita. Seorang hamba yang penuh dengan dosa-dosa. Tidak ada jaminan diampuni dosa-dosanya. Yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Bahkan tidak ada jaminan masuk surga. Dia tahu. Nah, apakah masuk surga atau masuk neraka? Maka harusnya lebih banyak lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih pembahasan kita dalam mukadimah kitab Qawaid al arba. Sekali lagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang unwan sa'adah. Alamat kebahagiaan. Beliau mengatakan ada tiga di antara alamat-alamat kebahagiaan. Yaitu apabila diberikan, dia bersyukur. Apabila diuji, dia bersabar. Dan apabila dia berdosa, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengatakan, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ ثَلَاثِ unwan sa'adah. Sesungguhnya, tiga perkara ini merupakan alamat kebahagiaan. Dan sungguh, ini merupakan alamat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tatkala seorang bersabar, tatkala seorang bersyukur dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan tentang hal ini. Yang telah disebutkan di antaranya. Allah taala alam bisawab.